Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu dalam majelis salim. Kita akan sampaikan satu tema tentang adanya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini ya, kaum muslimin yang kami maukan dengannya adalah untuk kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Tidak ada Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada teman yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Asyik Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalil Manan. Ketika beliau menafsirkan Ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Dalam ayat ini ya kaum muslimin, kita diperintahkan selalu memuji Allah Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Rabb alam semesta. Yang menciptakan alam semesta yang mengatur alam semesta, yang menentukan perjalanan alam semesta, yang memiliki dan menguasai. Hal ini kaum muslimin ketika terpatri dalam jiwa seorang muslim maka dia tidak akan memiliki keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah Rabbul Alami, Sehingga harapan-harapan yang ada pada hatinya hanya dipanjatkan kepada Allah. Misal ad-du'a, berdoa. Dengan seorang meyakini hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Hanya Allah yang memiliki alam semesta. Maka seluruh doa yang dipanjatkan itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang mukmin berdoa dan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keyakinan dia bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Selain Allah adalah makhluk. Semua makhluk dhaif, lemah tidak bisa mengabulkan permohonan, tidak bisa memenuhi permintaan. Semua makhluk lemah. Dan itu adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Karena itu Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya saja. Dan memberikan jaminan Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Selama tidak ada hal-hal yang merintangi dikabulkannya doa. Allah memberikan jaminan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku Aku akan mengabulkannya. Kalau ada seorang hamba bertanya tentang Allah, jawablah Allah itu maha dekat. Ujibu da'an. Aku akan mengabulkan. Aku akan memenuhi hajatnya seorang yang berdoa ketika dia berdoa. Ini dia. Sehingga dengan ini wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an kemantapan dalam hati kita berharap dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini hanya Allah Rabbuna tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang mampu memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Tidak ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Allah sendiri menyatakan, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Apapun nikmat yang kalian rasakan, apapun nikmat yang kalian dapatkan, itu semua adalah dari Allah. Dan itu keyakinan kita. Sehingga harapan kita, doa kita, permohonan kita, permintaan kita, hanya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Segala apa yang dibutuhkan oleh umat manusia Allah yang memenuhinya. Wa adakum min kulli masaltumu. Akulah kata Allah yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian pinta. Akulah kata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian mohon, yang kalian butuhkan. Bahkan sebelum manusia berdoa, sudah Allah siapkan segala kebutuhannya. Allah sebutkan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Itu semua adalah diperuntukkan untuk kalian manusia dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Dalam rangka untuk mendukung peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam hati seorang muslim sekali lagi, tauhid mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan hilang dari hati dia. Sirna dari hatinya. Kesyirikan, kesyirikan menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang akan satu sisi yang lainnya pembahasan tentang berharap dalam bahasa Arab disebut dengan ar-raja itu menghiasi setiap hati-hati kita. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama ar-raja'u dan yang kedua adalah al-khafu. Sebagian lama menyebutkan tiga. Al-mahabbatu war-raja'u wal khawf. Seorang beribadah kepada Allah dikarenakan yang pertama karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah dikarenakan Allah yang Al-Mun'im yang memberikan nikmat kepadanya. Segala apa yang dia butuhkan dari Allah sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala Rabbuna. Kemudian yang kedua adanya harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, harapan untuk diampuni, harapan untuk masuk ke dalam al-jannah, harapan. Dengan adanya harapan-harapan tadi, seorang akan beranjak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap kepadanya al-ajr, pahala. Bahwa apa yang dilakukan oleh kita dalam bentuk ibadah kepada Allah tidak sia-sia. Di sana ada harapan yang akan diraih oleh seorang itu berupa al-jaza balasan. Keselamatan dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah. Itu ada harapan besar. Yang berikutnya, yang ketiga adalah al-khauf. Beribadah kepada Allah dengan adanya rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala menghentikan kita dari melakukan kemaksiatan dan dosa. Adanya rasa khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menghentikan kita dari kemaksiatan. Baik ketika kita sedang bersama manusia ataupun ketika kita sedang sendirian, rasa takut itu ada dalam hati kita. Maka akan menghentikan dan akan menjauhkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tentunya itu semua dibangun di atas al-ilmu. Sehingga satu sisi kita semangat beribadah karena mengharapkan ridho Allah Azza wa Jal dan surganya. Dan satu sisi kita beribadah karena takut kepada Allah kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya yang wajib-wajib terutama maka mendapatkan adab atau melanggar syariatnya dengan melakukan hal-hal yang dilarang akan mendapatkan adab. Maka orang itu akan terdorong, tergerak beribadah kepada Allah dibangun dari tiga hal itu al-mahabbah mencintai Allah, kemudian mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa contoh ayat yang bisa kita bawakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Hamba Allah yang beribadah itu dibangun di atas rasa takut kepada Allah dan mengharap kepadanya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah ويرجو رحمة ربه Seorang yang dia berdiri di waktu malam hari melakukan salat malam. Di tengah malam yang hening, tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada dorongan ria karena memang tidak disaksikan oleh seorang pun, tetapi dia beribadah dalam kesendirian itu. Mengapa demikian? Allah sebutkan dua hal yang mendorongnya. Yang pertama, yahdharul akhirah. Takut terhadap siksa di alam akhirat. Adanya neraka di sana. Yang kedua, wayarju rahmat rabbi. Dan berharap untuk mendapatkan rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tergerak untuk beribadah. Tergerak untuk taat. Faktornya adalah mengharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Nah orang yang beribadah dengan dua dasar ini. Atau dengan dasar yang eh, pertama tadi disebutkan mahabbah, cinta kepada Allah. Itu akan langgeng. Dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya. Karena apa? Dasar beribadahnya mengharap ridho Allah. Mengharap rahmatullah. Mengharap pahala dari Allah. Tidak mengharap pujian manusia. Tidak berharap duniawiyah. Tidak mengharap apapun dari selain Allah Azza wa Jal. Sehingga dia dimanapun dia akan tetap beribadah. Kapanpun. Bersama manusia atau sendirian, siang ataupun malam. Dia akan tetap mentati Allah Azza wa Jal. Karena rasa cinta kepada Allah dan berharap kepadanya semata. Kalau orang beribadah atas dasar mengharap manusia, ingin mendapatkan pujiannya, atau ingin mendapatkan dunia dari manusia, ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan berhenti. Buat apa ibadah? Saya tidak mendapatkan pujian. Buat apa saya beribadah? Saya tidak mendapatkan kedudukan. Ini mereka-mereka yang beribadah akibat apa? Bukan karena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beribadah karena takut kepada Allah. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjauhi dosa dan maksiat. Karena adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Gak berani serampangan hidup ini. Dan terus taat kepada Allah. Karena siapa yang tidak taat, maka dia jatuh pada maksiat. Maka dia menghadapi Allah Azza wa Jal. Khafullah. Adanya rasa takut. Sehingga dia akan selalu meninggalkan maksiat walaupun dia sendirian. Dia takutnya kepada Allah bukan takutnya kepada manusia. Ini dua dasar yang disebutkan dalam ayat ini yang mendorong seorang untuk beribadah kepada Allah itu takut adanya azab nanti di umul kiamah. Dan yang kedua adalah mengharap akan rahmatullah azza wa jal. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keyakinan kita. I'lamu ketahuilah oleh kalian bahwasanya innallaha syadidul azab syadidul iqab i'lamu ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras iqabnya ini keyakinan kita bahwa adab Allah sangat dahsyat siksa Allah sangat mengerikan tentunya dalam pembahasan tersendiri ayat dan hadis yang berkaitan tentang neraka dalam ayat ini Allah sebutkan, I'lamu, ketahuilah oleh kalian, Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksanya. Menumbuhkan rasa takut. Jangan berani-berani kalian menentang Allah. Jangan berani-berani menyelisih Allah Azza wa Jalla. Azab Allah sangat syadid. Kemudian disebutkan dalam ayat yang sama pada kalimat yang berikutnya wa annallaha ghafur rahim dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di akhir ayat disebutkan tentang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berbicara tentang apa? Diberikan harapan. Allah Maha Pengampun. Istighfarlah. Insya Allah akan ampuni. Allah Maha Rahmah Mohonlah kepadanya untuk mendapatkan kasih sayangnya. Sehingga takutnya tidak kebablasan sehingga putus asa. Harapannya kepada Allah juga tidak berlebih. Sampai tidak takut kepada Allah. Sehingga hanya semata berangan-angan. Dia dosa tapi syaitan membisiki. Gak apa-apa. Allah maha pengampun. Dosa lagi. Gak apa-apa. Allah Maha Pengampun, betul Allah Maha Pengampun, tetapi kamu melakukan dosa. Maka yang harus kamu besarkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan orang yang hidup harus memiliki dua sisi ini, mengharap kepada Allah dan takut kepadanya. Ketika orang itu sehat, maka dibesarkan rasa takutnya agar dia selalu beribadah kepada Allah dan berhenti dari maksiat. Ketika seorang mendekati ajalnya, kematiannya, maka yang dibesarkan adalah permohonan dan harapannya. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis qudsi, "Inni inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan harapan sangkaan hambaku. Ketika orang yang hendak sakaratul maut dihibur dengan ayat-ayat harapan, hadis-hadis yang berkaitan dengan harapan berhusnudzon, agar supaya dosanya diampuni maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dia sangkakan kepadanya. Dua-duanya harus ada pada hati kita. Namun ketika seorang itu dalam keadaan sehat, diperbesar rasa takut kepadanya. Ketika dia dalam keadaan sakit, apalagi mendekati ajalnya, dibesarkan arroja harapannya. Nah, Materi kita Insya Allah pada salat uh, pada salat maghrib adalah berkaitan tentang ayat dan hadis yang memberikan apa? harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dalam bab yang berkaitan dengan az al-ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Sepertinya sudah masuk waktu maghrib. Kita berhenti terlebih dahulu. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.